Assalamualaikum Waalaikumsalam Sikap apa yang harus kita lakukan jika di lingkungan kita masih banyak umat yang menjalani agama berdasarkan warisan orang tua atau kebiasaan Kita tunjukkan dan ber, apa, berdakwah dengan akhlak yang baik Tapi tetap tidak toleransi Kalau misalnya orang tanya saya berapa kali perhatiin ente nggak pernah ikut tahlilan di kampung sini. Kenapa? Tanya. dia, ya, namanya dialog. Dialog yang baik. Tanya. Tahlilan itu apa? agama atau tradisi? Kalau dibilang agama dong, kenapa Rasulullah tidak tahlilan? Kamu mazhabnya apa? Sapi. Kenapa Imam Sapi tidak tahlilan? Lupakah kita kesepakatan sahabat Nabi? Nahnu na'uddu al-ijtima' fi al mayyit wa sun'atu ta'am minan niyaha. Berkumpul-kumpul di rumah orang kematian sesudah dia dikubur sama dengan hukum merasa apa? Haram. Itu baru berkumpul. Belum main caturnya, belum tahlilan, belum ngobrol, belum apapun. Baru berkumpul. Hukumnya sama dengan merata. Tanya sama orang yang doyan tahlilan, mengikuti siapa dia? Nah itu repotnya kita. Saya alhamdulillah ada masalah, saya tinggal di kampung. Mereka tahu sikap saya, saya menghargai mereka, selesai. Bukti kedua, lebih banyak yang datang tahlilan daripada sholat rawatib. Betul tidak? Sholat maktubah dua sah. Yang tahlilan penuh sesak karena ada beseknya. Coba itu berapa sah kalau sholat nanti sholat kita. Saya lihat dengan mata kepala, makanya saya bisa bicara. Kalau tahlilan dimulai habis maghrib, di masjid cuma ada dua sah orang sholat maghrib. Begitu datang ke rumah orang kematian penuh sesak. Ya, ketika azan isya yang penuh sesak hilang, yang sholat isya tetap dua sah. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syariat siapa? Syariat siapa? Mau kita dengar? Itu syariat orang Hindu. Karena orang Hindu bilang sama temannya, meskipun kita minoritas di negeri ini bersyukurlah syariat kita dipakai oleh orang Islam. Nggak malu itu Pak Kiai itu yang doyan. Sedih kadang-kadang. Orang yang ditokohkan di masyarakat mengerti agama. Begitu kenyataannya. Bernego dengan ajaran Islam. Jadi harus bersabar. Namanya kita menghadapi saudara sendiri. Ya, terangkan baik-baik. Kalau kira-kira nggak bisa baik-baik, mending nggak ngobrol. Sekedar bersilaturahmi aja, nggak usah membahas kawilan, nggak usah bahas yasinan. Coba yakinan itu. Yang disuruh Rasulullah baca surat Al-Kahfi. Dia nggak suka disuruh Rasulullah. Dia baca yakin. Baca surat Al-Kahfi, orang yang baca dapat pahala dan diberi cahaya oleh Allah di antara dua Jumat. Yang baca Yasin cuma dapat pahala. Pilih yang mana? Saya tahu orang Indonesia pasti pilih yang murah. Kalau belanja dia cari diskon kok. Ini kenapa? Dikasih pahala dan cahaya, dia tolak. Dia cuma pilih yang ada pahalanya doang. Sementara Rasulullah menganjurkan baca surat Al-Kahfi. Rasulullah suruh mentakinkan la ilaha illallah kalau sakratul maut. Dia berontak, dia baca yasin. Mau sampai kapan kita berontak sama Rasulullah?